بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد إمام الموحدين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت إيماننا اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا فهما نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Ummul Barahin karangannya Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada penjelasan dan keterangan Imam Sanusi tentang la ilaha illallah dan hakikat orang yang membaca la ilaha illallah secara otomatis ia akan mengukuhkan atau baru sah dan benar jika di dalam hatinya adalah sudah tersimpulkan keyakinan-keyakinan tentang sifat-sifat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan begitulah tertib yang yang dihadirkan oleh Imam as sunusi Sebab ada orang yang berasyhadu alla ilallah atau berla ila mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, rupanya dia salah menduga. Dipikir Tuhan itu seperti ini, seperti itu, seperti apa yang mereka kenal di dunia ini. Maka salahlah. Maka sungguh tepat bahwa untuk mensyarai la ilaha illallah mukaddimahnya adalah dengan sifat-sifat yang sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sehingga disebut namanya Tuhan Allah dengan sifat-sifat itu. Maka baru benar syahadatnya baru benar, la ilaha illallah baru baru benar. Sebab dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan kalimat yang sedikit itu tersimpulkan makna yang luar biasa besar. Di antaranya ini, wa yu'khadu. Yani, minhu bisa dipahami daripada perkataan la ilaha illallah ini. Tanazzuhu ta'ala tanazzuhu ta'ala anil aghradi wal af'al. Sebab kemarin bahasanya la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah dimaknai bahwasanya Allah tidak butuh kepada siapapun dan segala sesuatu Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun akan tapi apapun dan siapapun butuh kepada Allah karena ilah Tuhan yang menciptakannya, yang mengadakannya punya sifat maha dahulu dan dan dan sifat yang sudah disebutkan. Sehingga disimpulkan bahasanya Allah yang Tuhan, Tuhan Allah yang la ilaha illallah yang tidak ada Tuhan selain Allah maka Tuhan Allah itu adalah yang tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Sebab kalau dikatakan Allah butuh kepada apapun, maka akan terancam, akan akan akan uh, kita hancurkan sesuatu yang sudah kita yakini, yaitu sifat bahasanya Allah kia bi nafsihi. kia nafsihi. Dan sifat kidam juga. Sebab kalau dikatakan Allah, misalnya tidak kidam, berarti ada yang menciptakannya. Maka kalau ada yang menciptakannya berarti ada bukanlah Tuhan karena tidak pantas menjadi Tuhan akan tapi diciptakan. Sehingga batallah la ilaha Allah. Jadi kesalahan pahaman tentang sifat-sifat akan membatalkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah yang benar memahami la ilaha yang benar adalah dibarengi dengan pemahaman sifat-sifat itu yang benar. Baik di sini, Maha Suci Allah anil aghrad dari pamrih fil af'al di dalam segala perbuatan pamrih dan maksud maksudnya maksudnya saya pengen begini wal ahkam di dalam segala hukum dan di dalam segala segala pekerjaan wa illa kalau memang ada ada maksud maksudnya apa ada dorongan untuk melakukan itu misalnya kenapa kok kita itu menanak nasi Kenapa menanak nasi? Karena kita pengen. Nah, gak ada Allah semacam itu. Gak ada Allah menciptakan ibunya tujuan ini. Gak ada. Dan memang semuanya yang dilakukan oleh Allah dengan sengaja. Gak ada Allah ngelindur, gak ada. Akan tapi maknanya bukan berarti Allah menciptakan ini karena butuh untuk ini. Kalau kita menanak nasi karena kita butuh untuk kita makan. Sehingga kita waktu menanak nasi ada gharat, ada tujuan kenapa kita menanam nasi karena untuk aku makan. Jika Allah disifati butuh kayak begini, berarti bukanlah Tuhan Allah. Maka Allah kalau menciptakan sesuatu sudahlah, bukan karena apa-apa. Kalau ternyata Allah misalnya Allah menciptakan hujan turun, kemudian tumbuhlah tumbuhan dari biji yang sangat kecil, kemudian tumbuhlah benih-benih tersebut memecahkan dipecah kemudian tumbuh tunas dan berkembang dan berkembang dan seterusnya. Akarnya ke bawah semakin kuat, pohonnya ke atas semakin menjulang dan seterusnya. Itu bukan karena Allah waktu menurunkan hujan itu karena Allah menginginkan demikian, oh bukan. Jadi kenapa kau turunkan hujan ya Allah? Karena aku ingin. Bukan oh, begitu, Gak gak pantas kita mengatakan Allah semacam itu. Kalau Allah menginginkan tumbuhan itu tumbuh akan tumbuh pada waktunya. Baik, dan hukum Allah pun juga begitu. Tidak ada maksud tujuan maksud maksud tujuan ini adalah di balik itu ada keinginan Allah semacam ini jika tanpa itu maka tidak akan terwujud setelah itu kalau kita tidak pesan anak nasi tidak akan makan nasi makan beras nama harus menanak kalau Allah subhanahu wa ta'ala kalau melakukan sesuatu itu karena ada tujuan untuk memenuhi kebutuhannya nah, ini yang dimaksud gharat itu tujuan atau kebutuhan yang harus dipenuhi Berarti kalau Allah harus memenuhi kebutuhannya, Allah butuh kepada kebutuhan tersebut. Maka bukanlah itu Tuhan Allah. Lalazima wa illa kalau memang Allah di dalam mengerjakan sesuatu ada tujuan. Ingat bukan tujuan ini maknanya maksud semuanya ada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna akhirat di sini ini harus dijelaskan. Makna akhirat di sini Allah menciptakan ini karena Allah menghendaki ini. Dan sesuatu ini tidak akan terwujud kecuali dengan pekerjaan yang pertama ini. Jadi seolah-olah keyakinan begini, tidak ada tumbuhan tumbuh kecuali ada hujan. Jadi seolah-olah tidak akan ada tetumbuhan yang tumbuh kecuali karena ada hu hujan. Maka Allah menurunkan hujan ini karena bertujuan untuk menumbuhkan tetumbuhan. Ini tidak boleh kita punya keyakinan yang semacam ini. Sebab pertumbuhan bisa tumbuh tanpa harus hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah untuk menumbuhkan pertumbuhan harus dengan hujan, berarti Allah butuh dengan yang namanya hujan. Dan kalau kita katakan Allah butuh dengan yang namanya hujan, bukan Tuhan lagi Allah. Dan memang semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita akan la ilaha illallah, maka Allah berhak untuk memperlakukan semua yang terjadi di dunia ini adalah dengan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan makanya Eh, pekerjaan Allah bukan karena illat. Tidak boleh dikatakan sebabnya begini. Allah begini sebabnya begitu. Tidak boleh kita berkata begitu. Sebab bagi manusia iya. Allah menjadikan sebab bagi manusia. Misalnya sebabnya kenyang adalah kamu makan. Sebab bagi manusia. Tetapi yang memberikan kenyang adalah Allah. Yang menjadikan engkau makan adalah Allah. Jadi tidak boleh kita katakan Allah berbuat karena sebuah sebab. Itu yang nggak boleh. Ini loh. Allah tidak butuh dengan sebab. Sebab perantara. Nggak butuh. Tidak butuh Allah kalau menciptakan sesuatu kun fayakun jadilah. Akan tapi di pandangan kita iya ada hujan ada ini. Memang begitu. Itu sunnatullah. Dan ini sebetulnya kembali kepada sesuatu yang sudah kita bahas bahwasanya tidak wajib bagi Allah untuk membuat apapun. Dan tidak wajib bagi Allah untuk membalas kepada hambanya dengan balasan yang baik atau buruk. Tidak wajib. Wa illa nah, kalau Allah itu membutuhkan kalau Allah itu ada maksud di dalam menciptakan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang lain la lazima iftiqaruhu niscaya Allah butuh ila ma yuhassilu sesuatu yang bisa membuahkan menghasilkan gharadahu tujuannya tersebut contohnya tadi Allah ingin menumbuhkan tumbuhan ya Allah menumbuhkan tumbuhan ketahuilah jika untuk menumbuhkan tumbuhan harus bergantung kepada hujan secara sesungguhnya, maka Allah butuh kepada hujan. Sehingga lihat, Allah membentuk menumbuhkan tumbuhan harus dengan hujan. Berarti menjadikan Allah butuh kepada yang namanya hujan dan ini keyakinan yang salah. Kaifa ala al-ghani bagaimana Allah tidak butuh kepada siapapun karena Allah al-ghani yang tidak butuh kepada siapapun. Angku lima siwahu kepada selain Allah. Allah tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Wa minhu aidan. Dan juga bisa difahami daripada la ilaha illallah tadi annahu sesungguhnya la yajibu alaihi ta'ala maka tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala fi'lu syai'in minal mumkinati wala tarkuhu Allah tidak wajib melakukan sesuatu kembalian pengukuhan kepada tidak ada yang mewajibkan kepada Allah sesuatu pun dan Allah pun tidak mewajibkan atas diri Allah dengan sesuatu pun tidak ada wajib bagi Allah La yajibu alaihi tidak wajib bagi Allah Ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati untuk melakukan sesuatu dari sesuatu yang mungkin. Jadi Allah menciptakan dirimu tidak wajib. Allah menciptakan gunung tidak harus. Wala tarkuhu atau meninggalkannya. Tidak ada wajib. Semuanya lah tidak wajib. Itulah wajib alihi. Sebab kalau Allah wajib menciptakan bumi. Atau wajib menciptakan semesta ini. Ha? Itulah wajib alihi ta'ala syai'un minha. Aklan kalau wajib bagi Allah untuk mewujudkan gunung, mewujudkan dirimu secara akal, atau istahala aklan atau memustahilkan sesuatu ini misalnya adanya dirimu adalah mungkin ada. Artinya engkau boleh ada dan engkau boleh boleh engkau boleh diadakan oleh Allah dan boleh tidak diadakan. Jadi di saat kita masih di dalam Adam berada dalam ketidakadaan, saat kita tidak ada, tidak ada wajib bagi Allah untuk mengadakan kita. Tidak ada wajib bagi Allah untuk mengadakan kita. Kalau kita yang aslinya mungkinul wujud, kita adalah mungkin ada dan mungkin tidak, dan tidak ada bagi Allah kewajiban untuk mengadakannya. Kalau dia tiba-tiba berubah menjadi wajib ada, <laughs> wajib ada, maka di saya Allah Subhanahu wa taala menjadi muftakiran. Maka lakana jalla wa azza Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia muftakiran ila dalika syai' kepada sesuatu tersebut. Saya, kalau sudah sesuatu dikatakan wajib ada. Semesta harus ada. Di saat tidak ada bagaimana? Misalnya saya wajib melaksanakan menulis buku satu lembar. Wajib saya tulis hari ini satu lembar. Wajib. Di saat saya tidak melaksanakan kewajiban, maka saya tercela kan? Wah, tidak bisa kan, lemah, nggak mampu ya. Berarti untuk menulis satu lembar wajib bagi saya. Sebab apa? Kalau tidak aku menulis satu lembar, aku dikatakan tidak mampu menulis. Berarti di saat saya berarti di saat saya tidak menulis ini maka saya tidak sempurna. Berarti kesempurnaan saya terikat dengan tulisan saya. Kalau dikatakan bahasanya dirimu wajib ada, karena wajib ada maka wajib diadakan oleh Allah. Di saat Allah tidak mengadakan dirimu, maka Allah menjadi tidak sempurna karena Allah tidak mampu mengadakan sesuatu yang harus ada. Jadi kalau dikatakan Allah saat itu tidak mampu mengadakan sesuatu yang wajib ada, maka Allah lemah. Dan untuk menyempurnakan Sifat lemahnya Allah adalah Allah harus mengadakan sesuatu tersebut. Jadi keberadaan sesuatu tersebut itu menjadi sebab kesempurnaan Allah. Jadi kesempurnaan Allah bergantung dengan selain Allah. Mustahil. Mustahil ini terjadi. Ya. Begitu juga sesuatu yang mustahil secara akal kok menjadi wajib adanya. <laughs> Sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang wajib ada menjadi mustahil. Ini jelas kalau mustahil. Sekarang jadi yang mungkin. Mungkin ada menjadi wajib ada atau menjadi wajib tidak ada. Sesuatu yang mungkin kok tiba-tiba menjadi wajib ada karena apa? Kalau tidak diadakan oleh Allah, Allah lemah. Atau sesuatu yang wajib ada dikatakan mustahil adanya. Sementara kuasa Allah ada urusannya dengan mungkin. Kalau dikatakan sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak kemudian diwajibkan salah satu yang wajib ada atau wajib tidak ada maka di saat wajib tidak ada atau wajib ada Allah akan jadi lemah di saat wajib ada tadi sudah kita sebutkan di saat dikatakan wajib tidak ada Wong mungkin ada, kenapa menjadi wajib tidak ada? Kalau dikatakan wajib tidak ada, berarti untuk kalau tiba-tiba ternyata dia harus ada, maka Allah lemah. Sesuatu yang seharusnya tidak ada, ternyata harus ada. Maka untuk menyempurnakan sifat Allah, maka wajib meniadakan sesuatu tersebut. Dan jika Allah tidak bisa meniadakan sesuatu tersebut, maka Allah pun tidak disifati sebagai zat yang maha kuasa. Ternyata lemah untuk meniadakan hal ini. Makanya yang mungkin tidak akan berubah menjadi wajib itu. La ilaha illallah. Jadi maksudnya apa? Allah tidak boleh dikatakan butuh kepada sesuatu biarpun butuh secara langsung tolong tolong tolong begitu tidak. Atau butuh bahasanya untuk mencapai kesempurnaan dirinya Allah harus melakukan yang demikian ini. Berarti demikian inilah sebab atau menjadi penyempurna Allah. Lihat teruskan. Lakana jalla wa azza muftakiran ila dzalika syai'. saya kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan sesuatu itu ada kebutuhan misalnya. Allah meniadakan sesuatu tersebut, misalnya si fulan menjadi tidak ada. Dengan tidak adanya si fulan itulah kesempurnaan Allah karena apa? Ini sesuatu tidak ada. Harus ditidakadakan. Maka di saat sesuatu harus ditidakadakan, kenapa? Karena sesuatu itu aslinya mungkin ada menjadi ditidakadakan. Kalau ternyata Allah tidak bisa membuktikan ketidakadaannya, maka Allah lemah. Allah tidak sempurna. Jadi untuk dikatakan Allah sempurna, maka Allah harus bisa meniadakan sesuatu yang ini. Mungkin tiada, menjadi yakin tidak ada. Berarti Allah untuk menjadi sempurna butuh kepada pekerjaan ini. Meniadakan tersebut. Mustahil. Sehingga apa? Liyatakammala bihi. Jadi sesuatu tersebut menjadi sebab kesempurnaan Allah. Liyatakammala bihi. Allah untuk menyempurnakan dirinya harus menciptakan tadi atau meniadakan. Jadi kesempurnaan Allah bukan dari zatnya Allah sendiri, akan tapi ada hubungannya. Ini dia maksud itu loh. Jadi kenapa ya Allah kau kau hadirkan si fulan? Karena dari yang mungkinul wujud menjadi wajibul wujud. Sesuatu yang mungkin ada saat Allah boleh mengadakan dirimu dan meniadakan dirimu. Lalu kemudian sesuatu tersebut berubah menjadi sesuatu yang harus ada. Ditanya kenapa engkau harus mengadakan itu ya Allah? Karena wajib aku adakan. Kenapa wajib kau adakan ya Allah? Sebab kalau tidak aku adakan nanti dikatakan aku lemah. Berarti apa? Kesempurnaanku ada hubungannya dengan dia. Jadi aku menciptakan ini ada maksud. Maksudnya apa? Untuk menyempurnakan diri. Kan tidak benar nih. Untuk menyempurnakan diriku. Liyatakammal lebih untuk sempurna. Untuk menjadi sempurna Allah dengan pekerjaan. Jadi ada ngorot itu di situ maksudnya. Itulah yajibu fi haqqihi sebab tidak wajib bagi Allah sesuatu pun. Fi haqqihi jalla wa ala illa ma huwa kamalun lahu. Tidak ada wajib bagi Allah kecuali kesempurnaan bagi Allah. Kaifa? Jadi yang wajib bagi Allah adalah sesuatu yang merupakan kesempurnaan dari Allah. La yajibu haqqihi jalla wa azza. Tidak ada kewajiban bagi Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia illa ma huwa kamalun lahu kecuali sesuatu yang merupakan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang wajib bagi Allah adalah untuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi Allah. La yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalullah. Selagi bukan merupakan kesempurnaan bagi Allah tidak wajib. Yang dikatakan wajib ada pada Allah apa kemarin? Sesuatu yang merupakan kesempurnaan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah itu adalah qaimah bidzati ta'ala. Itu adalah sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikatakan bahasanya untuk menjadi sempurna Allah harus mempunyai sifat ilmu. Yang sifat ilmu itu diambil dari luar bukan. Sifat ilmu adalah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang maha dahulu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala selesai. Bukan terpisah dari Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kemungkinan yang terpisah dari Allah mungkin terpisah maksudnya karena Allah tidak bisa dikatakan terpisah dari kita ya. Maksudnya sesuatu yang dari luar bukan dari zatnya Allah, maksudnya dari makhluknya. Makhluk bukan Allah. Kemudian makhluk itu diciptakan. Kenapa engkau menciptakan makhluk ini ya Allah? Demi kesempurnaanku. Oh tidak begitu. Allah sudah sempurna tanpa adanya makhluk ini semuanya. Baik. Wallahul hani. Wa huwal jalla wa ala siwah. Allah Maha kaya tidak butuh kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, amma iftiqaru kulli ma siwahu adapun keterangan bahwasanya amma iftiqaru di dalam nasnya Imam Sanusi disebut amma iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi jalla wa azza adapun kebutuhan butuhnya selain Allah kepada Allah gimana dikatakan kita semuanya butuh kepada Allah kalau Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun tapi sebaliknya penggalan yang kedua adalah segala sesuatu apapun dan siapapun maka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Maka jika segala sesuatu apapun dan siapapun ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala maka sesuatu yang kita butuh kepada sesuatu tersebut sesuatu yang kita butuh kepada sesuatu tersebut tentunya harus mempunyai sifat-sifat seperti al-hayat hidup kita hidup saat ini untuk kehidupan kita kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kita mustahil dan yang menghidupkan kita tidak hidup nah ini untuk mengulas untuk mengembalikan keyakinan kepada sifat yang tertentu umum al-qudrati umumnya sifat kudrah kita selama ini lihat kita yang begini begitu. Bekerja ke sana, kita sakit, kita sembuh, kita pergi, kita berjalan, kita begini. Kita butuh. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini? Maka keyakinan bahasa kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita butuh kepada Allah, berarti di sini pun secara otomatis menumbuhkan keyakinan semakin kuat lagi bahwasanya yang kita butuh kepadanya harus dia adalah kuasa. Kalau dia tidak kuasa, saya tidak butuh. Karena untuk saya bisa begini adalah saya butuh zat yang maha kuasa. Iradah. Sama. Wal ilm. Bagaimana kita butuh kepada Allah sementara Allah tidak tahu tentang aku? Idlaw intafa syai'un minha. Sebab kalau dari sifat-sifat ini tidak ada intafa minha lama amkana ayujadu syai'un minal hawadith. Sebab kalau hayat, kudrah, iradah ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada dirimu, diriku dan alam semesta ini. Kenapa? Keberadaanmu itu ada hubungannya dengan sifat Allah, pengetahuan Allah, kudrah Allah dan Allah yang maha hidup. Allah maha tahu. Allah maha tahu yang terjadi dan akan terjadi. Allah maha tahu fulan, fulan, fulan. Jadi semuanya ini terjadi sesuai dengan pengetahuan Allah. Sehingga nanti akan dibahas tentang kodok dan kodar. Kodok adalah pengetahuan Allah dengan sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Kalau kodar adalah pengetahuan Allah sesuatu yang ini perbedaan. Nah, sebagian mengatakan al-qada pengetahuan Allah tentang sesuatu yang telah terjadi dan akan ter, dan, dan sedang terjadi dan akan terjadi ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan kodar adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi, ilmu Allah bima sayakun. Baik yang jelas semua yang terjadi itu Allah Maha tahu. Kita punya tujuh berapa ratus misalnya. Allah Maha tahu itu semuanya. Berarti Allah Maha tahu bahasanya nanti akan ada hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah di akhir zaman. Ada gedung bertingkat di sana, ada begini, Allah Maha tahu. Dan setelah Allah akan dan Allah yang Maha tahu ini, maka Allah mewujudkan, Allah menghendaki ini keberadaan sesuatu yang sudah Allah Allah maha tahu tentang keberadaan sesuatu itu, Allah maha tahu. Ta'alluq Allah kepada ini semuanya. Mustahilat kepada semuanya, termasuk mungkinat. Allah maha tahu. Kemudian, Allah yang maha tahu ini, di saat akan mewujudkan sesuatu yang Allah sudah maha tahu, maka tentu Allah dengan kehendaknya dong. Kalau tidak menghendaki, tidak akan terwujud sesuatu yang yang akan terwujud tadi. Sebelum kita lahir ada, sebelum kita hadir ada, maka Allah Maha tahu kita bakal ada. Allah sudah tahu. Kemudian sesuai dengan pengetahuan Allah itulah Allah juga menghendaki kita ada. Kemudian bagaimana Allah mengadakan kita dengan kuasa Allah sesuai dengan kehendak Allah, yang kehendak Allah sesuai dengan pengetahuan Allah. Dan ketahuilah Allah yang maha kuasa mewujudkan kita sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan pengetahuan Allah. Maka tidak mungkin Allah yang maha berkuasa dan maha berkehendak dan maha mengetahui ini kok ternyata tidak hidup. <laughs> Sebab yang tidak hidup tidak akan berkehendak, tidak akan berkuasa dan tidak akan mengetahui. Maka ketahuilah bahwa butuhnya keberadaan kita ini adalah diwujudkan oleh Allah yang maha tahu tentunya. Kalau tidak tahu gak akan terwujud ini semuanya. Kenapa? Tidak tahu ya tidak dikehendaki. Yang tidak dikehendaki tidak akan ada. Allah tidak akan tidak tidak tidak akan terwujud. Yang tidak dikehendakan Allah tidak akan. Yang tidak dikehendaki Allah tidak menghendaki. Karena Allah tidak tahu. Mustahil yang demikian itu. Maka Allah Maha tahu, kemudian Allah menghendaki, kemudian Allah dengan kuasanya menghadirkan menciptakan kita ini. Maka yang ha apa yang mempunyai sifat Maha tahu, menghendaki, kuasa mewujudkan kita tentu adalah yang Maha hidup. Berarti kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak mungkin ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Allah yang mengadakannya. Jadi iftikhar kulli ma siwahu butuhnya selain Allah kepada Allah. Lihat, lawan tawa minha. Kalau ternyata sifat yang hayat, sifat ilmu dan sifat kudrah iradah ini ternyata tidak ada lama amkana ayyujad syai'un minal hawadithi. Ini saya tidak bakal ada ini semuanya. Karena Allah tidak berkuasa. Tidak berkuasa ya tidak ada dong. Allah tidak tahu ya tidak ada dong. Kenyataannya apa? Semuanya ini ada. Fala yaftakiru ilahi syai'un. Dan tidak akan butuh kepada Allah sesuatu apapun. Kalau memang eh, Allah tidak mengetahui, tidak berkuasa dan tidak mewujudkan kita. Ya tidak mewujudkan. Karena kita katakan Allah tidak mampu. Tidak ada. Tapi kenyataan tidak semikian. Kenyataannya ada. Jadi keberadaan kita ini di bawah pengetahuan Allah, di bawah kuasa Allah. Maka dengan begitu kita meyakini bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa walladhi yaftakiru ilaihi kulli syai'in syai'un kulli kulli ma siwahu wa walladhi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Allah adalah zat yang segala sesuatu butuh kepadanya. Kemudian Wa yujibu lahu aidan al-wahdaniyata. Dengan ini semua makna iftikaru kulli ma siwahu ilaihi ta'ala. Segala sesuatu butuh kepada Allah. Kalau yang pertama tadi sepenggalnya Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Sekarang apapun dan siapapun butuh kepada Allah, maka akan menghadirkan keyakinan bahwasanya Allah adalah Maha Hidup dan Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak dan Maha Mengetahui. Kemudian keyakinan bahasanya, segala sesuatu butuh kepada Allah akan menguatkan keyakinan tentang wahdaniyah, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana begitu? Itlau kana ma'ahu thanin fil uluhiyyati, kalau bersama Allah ada Tuhan lain yang berhak mendapatkan gelar Tuhan, lamaftaqara ilaihi syai'un. Niscaya tidak akan butuh kita kepada Tuhan itu. Karena ada Tuhan lain. Ada Tuhan. Tuhan. Ada Tuhan lain. Baik. Lah kalau ada Tuhan dan Tuhan lain, maka saya menjadi tidak butuh kepada Tuhan. Kenapa kau dikatakan saya tidak butuh dengan Tuhan? Contoh, jika yang menciptakan aku adalah Tuhan yang A, kalau yang menciptakan aku adalah Tuhan yang A, berarti Tuhan yang B tidak ada hubungannya denganku. Maka aku tidak butuh dengan Tuhan B. Karena Tuhan B tidak punya kuasa atas diriku. Dan yang tidak kuasa atas diriku maka lemah atas diriku. Maka Tuhan B adalah lemah. Dia tidak bisa menciptakan aku. Kalau memang Tuhan B lemah, padahal gelarnya sama, B sama A sama-sama Tuhan. Berarti jika kelemahan, sifat lemah bisa saya identifikasikan kepada Tuhan B, berarti Tuhan A juga sama dengan Tuhan B, sama-sama lemah. Artinya saya tidak butuh dengan yang lemah. Nah ini kemarin sudah dibahas tentang wahdaniyah. Berarti harus tunggal, tidak mungkin dua. Sebab kalau kita tidak butuh kepada Tuhan si B, Tuhan B misalnya, maka seperti halnya aku tidak butuh dengan Tuhan B, maka suatu ketika pun aku juga tidak butuh dengan Tuhan Mungkin suatu ketika gantian lah. <laughs> saja Tuhannya gantian. Sudah. Siangnya Tuhan A, siang malamnya Tuhan B. <laughs> Eh, Tuhan A ngurusi saya siang hari, Tuhan B ngurusi malam hari. Berarti saya pun tidak butuh. Kadang-kadang saya tidak butuh. Butuhnya pun kadang-kadang. Jika sesuatu bisa disifati kadang aku butuh, kadang tidak butuh, berarti sebetulnya saya tidak selalu butuh. Berarti suatu ketika aku tidak butuh, maka kalau aku tidak butuh, maka dia bukan Tuhan. Sementara yang namanya Tuhan Allah, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua Tuhan, la lazima ajzihima, liluzumi ajzihima akan menjadikan Tuhan itu lemah. Haina idin wa kaifa wa huwa alladhi yaftakiru ilaihi kullu ma ta'ala. Segala sesuatu butuh kepada Allah. Baik. Wa yukhadu aminhu aidan. Dipahami dengan kalimat bahwasanya segala sesuatu apapun dan siapapun butuh kepada Allah hudusul alami barunya alam semesta ini alam semesta adalah baharu bi asri semesta dan seisinya bi asri semuanya semesta dan isinya itlau kana syai'un minhu qadiman kalau seandainya segala sesuatu itu adalah dahulu alam dahulu semuanya dahulu bintang dahulu langit dahulu dahulu lakana dzalika syai' mustaghnian anhu kalau memang dahulu tidak berpermulaan coba kalau seandainya semesta ini tidak per, tidak berpermulaan, maha dahulu, semesta itu dahulu tidak berpermulaan, berarti kalau dahulu tidak ada yang menciptakannya dong. Karena kita katakan dahulu. Berarti kalau tidak ada yang menciptakannya pun, ya tidak ada yang menciptakan. Butuh dengan Tuhan tidak demi keberadaannya. Ya tidak dong. Karena dahulu dan tidak ada yang menciptakannya. Maka batillah itu. Karena segala sesuatu ada yang menciptakannya. Maka semesta ada yang menciptakannya. Maka dengan keyakinan bahasanya Allah adalah segala sesuatu butuh kepada Allah termasuk semesta ini untuk ada butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakan adalah Allah. Berarti semesta adalah baru. Jangan dikatakan semesta adalah dahulu. Yang mengatakan semesta dahulu berarti semesta tidak butuh kepada Allah. Yang mengatakan semesta tidak butuh Allah, maka dia tidak benar keimanannya. Katakan semesta tidak butuh kepada Allah, maka telah mengadakan ini kata kita bertentangan dengan keyakinan kita sifat kitab Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan keyakinan bahasanya segala sesuatu butuh kepada Allah mengukuhkan sifat bahasanya Allah Maha dahulu yang mengadakan segala sesuatu dan segala sesuatu adalah hawadits baru yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Idh lakana laukana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai' mustaghniyan anhu. Kalau seandainya semesta itu dahulu nih saya tidak butuh kepada Allah karena nggak perlu ada yang menciptakannya. Wong dahulu kalau alam semesta dahulu ya nggak usah diciptakan. Ya Allah, aku nggak butuh denganmu. Aku sudah ada. Aku sudah ada ya Allah, aku nggak butuh kepadamu. Dan itu batil. Sudah dijelaskan kemarin batil semua hadis ini adalah baru dan diciptakan oleh Allah. Kaifa? wa wajalla wa azza yajibu ayaftakira ayaftaqira ilaihi kullu ma siwah Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kelanjutannya. Penjelasan tentang segala sesuatu selain Allah, apapun dan siapapun butuh kepada Allah. Wa yukhadhu minhu aidan la ta'thira li syai'in. Tidak ada yang butuh kepada Allah. Tidak ada ta'thira, tidak ada yang. Hmm, ta'thir itu Eh, sebenarnya kalau diartikan secara bahasa adalah membuat bekas. Artinya tidak ada yang bisa ber, melakukan sesuatu membuat perubahan, mengadakan atau menghidupkan namanya takfir. Jadi kalau kita menggores ini ada bekasnya. Jadi kalau sesuatu ada diadakan, takhir itu semacam itu. Jadi tidak ada yang mampu adzlat yukhadu alla ta'thira li syai'in al kainat fi atharim ma la ta'thira li syai'in tidak ada dari semesta ini yang bisa berbuat membuat apapun perubahan dari dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu pun dari semesta hawadis ini yang bisa melakukan pekerjaan apapun yang bisa merubah, menyakiti, merusak, membuat, membentuk dari dirinya sendiri. Ini pembahasan panjang tentang khalqu af'alil ibadi. Pekerjaan hamba itu bagaimana? Jawabannya adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Allah yang menciptakan segala perbuatan manusia ini. Jadi perdebatan panjang antara kita dengan kaum Mu'tazilati yaitu di saat mereka mengatakan bahwasanya uh, Mu'tazilah itu beda dengan kita. Kalau kita menciptakan bahasa khal af'alul ibad, pekerjaan semua hamba Allah yang menciptakannya. Dan ingat Allah yang menciptakan segala perbuatan hamba-hamba Allah ini. Bukan hamba, bukan kita menciptakan pekerjaan kita sendiri, akan tapi Allah lah yang menciptakan pekerjaan kita. Allah yang menciptakan. Beda menciptakan dan yang mengerjakan. Jangan disangka Allah berarti saya yang mengerjakan begini. Kalau kita melakukan zina lalu mengatakan Allah fa'ilu zina. Oh, bukan. Bukan Allah yang melakukan zina, akan tapi Allah yang menciptakan pekerjaan atas dirimu. Jadi menciptakan pekerjaan kita adalah Allah. Dan ini perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahasanya pekerjaan itu adalah yang menciptakan adalah diri kita sendiri bukan Allah dengan bermacam-macam uh, definisi. Di antara mereka ada yang mengatakan bahasanya ini disebutkan di sini. Uh, disebutkan oleh Imam Sanusi selanjutnya coba. Wa ya- lazima kalau memang ada sesuatu dari semesta ini yang punya pekerjaan dari dirinya sendiri, punya takfir, bisa merubah, bisa mengadakan, bisa punya pengaruh yang bermakna dari zatnya sendiri, lalazima nasa nistaya ayastaghniya dzalikal athar di saya sesuatu tersebut tidak butuh an maulana kepada Allah Subhanahu Contoh. Roti memang ibu-ibu yang membuat. Ya. Apa yang kita buat saat ini? Kita yang membuat sesuatu. Kalau kita katakan bahwasanya aku bisa membuat sesuatu itu karena diriku sendiri, berarti sesuatu tersebut terbentuk tidak butuh dengan Allah. Sementara tadi sudah kita katakan bahwasanya segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan roti itu adalah dibuat oleh seorang ibu. Roti dibuat oleh seorang ibu. Kalau memang dikatakan bahwasanya ibulah yang bisa membuat secara sesungguhnya. Jadi pekerjaan ibu itu ibu sendiri yang bisa membuatnya. Maka dari itu karena yang membuat adalah ibu, Berarti roti itu terjadi karena pekerjaan ibu dari zatnya ibu sendiri. Tidak dinisbatkan kepada Allah. Maka apa artinya? Terpisahlah yang namanya roti tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaidah sudah berbunyi bahwasanya segala sesuatu termasuk roti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana proses kok terjadinya itu semuanya? Ketahuilah ini adalah masuk kaidah judul besar dalam akidah bahasanya yang menciptakan pekerjaan manusia adalah Allah. Khalik af'alil ibad. Allah yang menciptakan segala perbuatan hambanya. Allah yang menciptakan. Ingat makna menciptakan. Sehingga ada keyakinan di sini, ada ada rinci, ada bermacam-macam orang yang mengata yang yang uh, hubungan antara sesuatu dengan sesuatu. Kalau kita bisa berbuat, bagaimana ini? Kekuatan yang ada pada aku ini seperti apa sih kisahnya? Ada yang mengatakan bahasanya Allah men, al, apa, sesuatu tersebutlah yang bisa melakukannya. Maka ini syirik. Yang membakar kertas adalah api dengan sesungguhnya dari zatnya api syirik. Yang menjadikan tumbuhan itu tumbuh karena air secara sesungguhnya syirik. Yang kedua adalah ini termasuk kaum Mu'tazilah mengatakan bahasanya Allah menciptakan kekuatan pada diri tersebut hamba tersebut atau suatu tersebut, maka kekuatan ini sudah terlepas dari Allah seolah-olah begitu, sehingga dengan kekuatan ini ia bisa berbuat apa saja. Ini juga masuk sesat. Ini termasuk sesat. Sebagian tidak mengatakan dikafirkan, tapi sesat kaum Mu'tazilah. Berarti seolah Allah memberikan kuasa mutlak kepada seorang hamba untuk melakukannya. Nah, inilah muncul orang Qadariyah termasuk Mu'tazilah di dalamnya. Coba dijelaskan di sini. Ada lagi nanti Pendapat yang benar adalah semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Adapun bagaimana peran kemauan kita sudah kita bahas pada waktu yang lalu bahwasanya peran kemauan kita adalah ada akan tapi ketahuilah yang menciptakan yang memberikan kekuatan kepada kita adalah tetap Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa begini adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca dahulu. Uh, kaifa huwa alladhi yaftakiru ilahi kullu Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Allah. Tidak ada sesuatu terjadi karena sesuatu yang lainnya. Tanpa Allah yang membuatnya. Tanpa Allah yang membuatnya. Sebab apa? Wa kaifa yaftakir likul mas'uman. Wa ala kulli halin Hada ini in qadarta in qadarta jika kau kira-kirakan. Artinya terjadinya sesuatu seorang ibu dengan rotinya api dengan kertas yang terbakar, dan seterusnya, hujan dengan tetumbuhan, hubungan antara keduanya ini, in qaddarta, anna syai'an minal kainati yu'athiruhu bi bitab'ihi, jika engkau perkirakan ini pendapat yang pertama, dan sesat, syirik, kafir, jika engkau katakan bahwasanya al-kainat, semuanya dari semesta ini, makhluk ini, manusia atau yang lainnya, kalau melakukan sesuatu itu adalah dengan bitabi'ihi. Karena tabiat dari dirinya memang ia bisa melakukan kayak begitu. Pisau bisa mematahkan daripada dari zatnya, api membakar daripada zatnya. Maka ini adalah juga salah. Wa in qaddarta mu'athiran biquwatin ja'alallahu ta'ala fihi. Yang kedua, jika engkau kira-kira bahwasanya Kekuatannya makhluk di dalam melakukan sesuatu kepada makhluk yang lainnya karena kekuatan yang Allah titipkan. Allah ciptakan di dalamnya. Kama yaz'amuhu katsiru minal jahalati seperti yang diduga oleh banyak orang yang bodoh. Di sini adalah kaum Mu'tazilah sebetulnya. Fadhalika muhal aidan. Liannahu karena yang demikian itu yasiru menjadi lahina idin saat itu. Maulana Jalla wa Azza muftakhiran fi ijadi ba'dil af'al. Allah butuh di dalam menciptakan segala sesuatu ilawasitotin wasitatin dengan perantara. Sementara Allah tidak butuh perantara. Wadhalika batilun ini adalah batil. Lima arafta qablu min wujub istighnaihi setelah kamu ketahui bahasanya Allah tidak butuh jalla wa azza angku lima siwahu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang perlu dibahas bagaimana hubungan kita dengan pekerjaan tersebut. Jangan katakan aku bisa melakukan semuanya. Ketahuilah engkau bisa melakukan itu karena Allah yang menciptakan pekerjaanmu. Kita tertipu karena sudah menjadi kebiasaan sehingga seolah-olah kita bisa berbuat. Muncullah kaum qadariyah, aku mampu melakukannya. Dan dia bisa berhujah nih, ini aku kemauanku sendiri nih. Akan tapi tiba-tiba suatu ketika diberi pendidikan oleh Allah agar tahu dan dia pun tidak akan bisa menjawab kenapa? kalau memang engkau bisa melakukan atas dirimu sendiri bukan karena Allah yang menciptakan pekerjaanmu kenapa suatu ketika di saat engkau demam bergetar engkau tidak bisa menghentikan gerakan tanganmu irtias diam, tidak bisa, diam katanya kamu bisa menghentikan gerakanmu Ternyata komando yang namanya ngantuk pun nggak bisa. Ini lihat ada yang tidur tuh. Kalau memang kau bisa menciptakan dirimu sendiri, pekerjaanmu kau akan bisa komando. Saya tidak mau ngantuk sekarang. Berarti ada kekuatan di luar dari dirimu sendiri. Nah ini. Jadi Allah yang menciptakan itu semuanya. Kalau Allah tidak menciptakan pekerjaan padamu, tidak akan kau bisa berbuat. Apapun, tidak akan bisa. Baik. Dan Allah tidak butuh perantara untuk menciptakan roti dan seterusnya. Akan tapi tetap semuanya yang menciptakan roti, yang membuat roti adalah seorang ibu. Tapi pekerjaan ibu ini siapa yang membuat? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaati. Dan nanti insya Allah kalau begitu masalah khalqu af'alil ibad insya Allah besok coba dibahas secara detail khalqu af'alil ibad dan perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah ini harus dibahas insya Allah. semoga tidak lupa. Masalah khalqu af'alil ibad yang menciptakan pekerjaan manusia. Ini ada hubungannya dengan syarah syarah yang terakhir ini. Kemudian setelah itu apa? Masih banyak lagi. Nah, satu satu nas sekali sekalian. Nanti insya Allah besok dibahas tentang ini hubungan antara pekerjaan seorang hamba antara pekerjaannya dengan buah pekerjaannya itu seperti apa hubungannya itu dan bagaimana hubungannya sesuatu yang telah diciptakan oleh seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Kadang-kadang memang kita tertipu betul. Saya yang membuat. Dan memang betul ada kelompok besar dari kaum Qadariyah yang diadopsi oleh kaum Mu'tazilah memang betul tertipu demikian. Baik. Ada yang kebablasan sehingga mengatakan, aduh nggak punya apa-apa. Semuanya Allah, Allah. Namanya Jabariyah. Baik. Waqad bana laka menjadi jelaslah bagimu tadammunu qawli la ilaha illallah cakupan perkataan la ilaha illallah lil aqsami thalathati tiga hal allati yajibu 'alal mukallafi yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf ma'rifatuha untuk mengetahuinya fi haqqi maulana jalla wa azza bagi Allah Subhanahu wa taala wa iya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu yaitu sifat wajib bagi Allah sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanallah ya inilah kelihayan kepiawan Imam As-Sanusi dalam merinci setelah digambarkan tentang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala Baru setelah itu diajak ngomong la ilaha illallah dikembalikan kepada keyakinan akan sifat-sifat tersebut. Artinya kalau orang sadar dengan kalimat la ilaha illallah maka ketahuilah secara otomatis dia akan menafikan sesuatu yang harus tidak ada pada Allah, mengatakan wajib yang seharusnya wajib ada pada Allah dan mengatakan jais yang memang jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.